Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah mantu Usul fiqih wa Qawaidih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Kemarin kita lewati pembahasan seputar apa? Seputar barang yang dirusak itu pada globalnya ada tanggung jawab di balik perusakan tersebut, kecuali di tiga keadaan. Kecuali tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau perusakan tersebut terjadi dalam rangka atau membela diri. Membela diri dari gangguan tersebut. Kok rusak? Enggak perlu tanggung jawab. Yang kedua, kalau diizinkan oleh pemiliknya. Nah, pemilik rumah misalkan, tolong rumah dihancurkan. Nah, antum sebagai pekerja dihancurkan semua rumahnya, enggak tanggung jawab. Yang ketiga, diizinkan oleh syariat. Antum pada asalnya bunuh orang, haram atau tidak? Haram. Tapi kalau syariat mengizinkan untuk kisos, rajam, pembunuhan karena murtad, jadi apa? Tidak perlu tanggung jawab. Sekarang yang berikutnya, halaman 255 perhatikan bagian tengah itu, pantun yang ke-59, wa yutmanul misliyu bil bil misli mama wa yutmanul misliyu bil misli wama laisa bi misliyan bima qad quwima laisa bi misliyi bima qad quwima artinya apa dan dimintai tanggung jawab barang yang dirusakkan tersebut dengan yang semisalnya. Kalau barang yang dirusakkan harganya 1 juta, antum mengembalikannya 1 juta. Barang tersebut dengan harga 1 juta atau barang yang semisalnya. Paham belum? Nah, tapi kapan mengembalikannya? Dihitung harga kapan? Harga ketika antum rusak tadi itu. Paham ya? Ketika antum merusak harganya 1 juta, kemudian antum carikan kemana mana putar-putar-putar ternyata apa? Dapat juga 1 juta kasihkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kalau nggak dapat yang semisalnya bagaimana? Kuwima, kasih uang yang senilai dengan harga barang yang kamu pecah atau yang antum pecah tadi itu, yang antum rusak misalkan. Taruh lagi nih. Contohnya ya Bang ya. Nah, barakallahu fikum ada orang dia punya sandal eger ori. Ori sekitar 260 harganya, ori sandal eger. Nah, barakallahu fikum ternyata antum sandal eger tersebut antum rusak itu loh. Antum kan, antum putus-putus, antum gunting-gunting itu rusak akhirnya. Nah, dimintai tanggung jawab. Tanggung jawabnya dua kemungkinan. Imma antum belikan yang semisal sandal tadi itu, bentuknya sama persis, harganya sama, ukuran 44 misalkan. Ya, seukuran anaknya 44 ya. Contohnya aja kalau fikum atau karena sandalnya udah habis, stoknya udah habis. Antum kasih nilai harga sandal tadi. Berapa sandal Pak harganya, Pak? 250 kasih uang 250. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi untuk untuk menggantikan tersebut ada dua kemungkinan. Ima digantikan yang sama persis seperti barang yang rusak atau diganti dengan apa? Dengan harta yang senilai dan barang yang rusak. Mafhum salah Bang? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yakni idza aratta an tudammina syakhsan fa dhaminhu al-mithl bimislih. Maksudnya apa? Apabila kamu ingin bertanggung jawab kepada orang lain, eh, maka bertanggung jawablah nam sesuatu yang dirusak tersebut dengan yang semisalnya. Apa maksudnya? Al-misli bil misli itu maksudnya apa? Barang yang dirusak itu diganti dengan yang semisalnya gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Lah kalau ternyata yang dirusak itu ori, ada barang yang mirip persis bentuknya tapi kawin. Ya konfirmasi. Maaf Pak, kami kalau ori nggak ada lagi stoknya. Adanya KW itu bentuknya persis. Dibelikan KW, sisa uangnya kasihkan kepada orangnya kalau orangnya mau. Tapi kalau orangnya mengatakan, "Wah, kalau KW ya nggak mau, pokoknya ori." Kalau ori nggak ada, Pak. Kalau ori nggak ada ya uangnya saja. Ya udah kasih uangnya yang senilai dengan ori yang dia rusak tadi itu. Mafhum soalnya ada gambaran soal ini? Hamzah, ada gambaran? eh na'am. Kita lihat lagi. Wal mutaqawwam bi qimatihi Nah, dan juga apa mutakawam memberikan eh, memberikan harta dengan senilai barang yang dia rusak tadi itu. Kalau seandainya barangnya enggak ada. Kalau barangnya ada kasih harus kasih barang yang sama, digantikan. Tapi kalau ternyata enggak ada, dikasih uang yang senilai dengan barang yang dia rusak. Wa kaunuhu yutman al-misl bimithli li'annahu aqrab ila al-'adl. Keadaan yaitu keadaan diminta tanggung jawab semisal barang yang dia rusak itu lebih dekat daripada keadilan. Belum, karena orang terkadang butuhnya barang itu gitu loh. Jarang sekali kalau misalkan barangnya bagus kemudian antum rusak. Itu kadang dikasih uang nggak mau karena dia yang pengennya barang itu loh, pengennya ya. Satu-satunya barang itu. Sehingga yang seperti itu keadaannya antum carikan yang sama dulu. Kalau nggak dapat baru dinilai harganya berapa, dikasih uangnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan lihat sini. Liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bi faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'alaikum." Maka barang siapa yang berbuat tindakan kriminalitas kejahatan kepada kalian, maka balaslah dengan semisal apa yang dia lakukan berupa kejahatan kepada kalian. Paham belum? Ini berarti dikasih yang seimbang. Karena dia merusakkan barang tadi, maka di Minta tanggung jawab untuk mengembalikan barang yang dia rusak yang sama. Faham maksudnya nih, Bang? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kalau bukan merusakkan tapi dohirnya menghilangkan. Antum pinjam motor. Pinjam motor ya, pinjam motor mereknya Bitpop. Ya, Bitpop. Nah, pinjam motor Bitpop. Antum bawa kemana gitu nggak sengaja ternyata hilang. Diparkirkan, hilang diambil orang gitu loh. Nah, saat itu kalau antum diminta tanggung jawab menggantikan yang semisal top tadi itu. am ya? Karena terjadi seperti ini ya, terjadi gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. <laughs> Allah musta'an. Karena terjadi ya, terjadi yang seperti ini keadaannya jika lo minta diminta suruh gantikan yang sama ya sama, pop juga. am ya? <laughs> Allah Eh, ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata orangnya bilang, "Ya udah, nama maafkan, nggak usah diganti." Ya udah selesai urusan. Kamu ya? nggak ada sekali lagi ya. Tapi kalau minta diganti, ganti yang sama Bitpop juga. Bekas pun nggak masalah, yang penting sama mereknya. Kan gitu. Itu contoh aja. Jadi walaupun dia nggak merusak, menghilangkan tanggung jawab. Bukan Afan ya tak hilangkan tadi. Afan ya, misalkan itu kalau Afan mungkin aja dia diampuni oleh Allah Taala, dosanya nggak berdosa, cuman tanggung jawab harus itu loh. Kalau orangnya misal oh, minta maaf tak maafkan tapi ganti, ya udah gantikan Bitpop. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia bilang nggak masalah santai, syafaat. Insya Allah semoga Allah taala yang lebih baik lagi. Ya udah selesai. Paham ya? Seperti itu nah. Kita lihat lagi. Jadi merusak atau menghilangkan mirip ya kasusnya ya. Nah, karena menghilangkan berarti kan barang yang semula ada jadi nggak ada gitu ya. Merusak juga barang yang semula utuh jadi rusak. Wa min amsilati dan termasuk contoh-contohnya perhatian baik-baik. Man atslafa sa'an minal bur at-tayyib wajaba alaihi an Nah barakallahu fikum an yatmanahu bisa'in minal bur' at-tayyib. Penting ini. Barang siapa yang merusakkan menghilangkan satu sa' bur yang bagus, semacam gandum yang bagus, maka wajib dia menggantikan bertanggung jawab menggantikan satu sa' bur yang bagus juga. paham belum? Satu sa' itu berapa mut? Husain 4 mut. Paham ya? 4 mut itu satu mut itu satu raupan seperti ini. Paham ya? Wa illa definisinya apa? Na'am barakallahu fikum sesuai dengan kadar dua eh, dua telapak tangan penduduk Madinah yang muktadil pertengahan orang yang enggak besar enggak enggak kecil, tapi kita katakan secara global mut itu satu raupan ini. Paham ya? Sa' itu empat mut. Paham ya? Nah, satu sa' empat mut. Nah, biasanya satu sa' empat mut itu kalau diukur dalam kiloan bisa dua kilo setengah ke atas biasanya. Paham ya? Ada juga yang kurang cuman nah tergantung sa' nya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi tentang yang kedua, wa man atrafa sa'an min ar-ruz at-tayyib. Naam. Yutman sa'an min ar-ruz at-tayyib. Dan barang siapa yang menghilangkan, merusakkan satu sa' eh, beras yang bagus, maka dia dimintai tanggung jawab untuk menggantikan satu sa' beras yang bagus. Contohnya, berasnya macam-macam. Ada beras rojo lele, itu biasanya mahal rojo lele itu ya. Eh, istilah namanya rojo lele ya. Ada beras yang cuman apa? Nah barakallahu 66. Beras 66 itu biasanya kalau dimasak itu pero. Pero itu berasnya itu ber, berserakan itu nggak bisa jadi satu itu ya nggak pulen. Eh, nah, antum menghilangkannya rojo lele yang terusakan satu kilo. Ya mau nggak mau gantikan rojo lele juga. Paham belum? Paham bang? Kalau orang Arab beras itu macam-macam. Pakistan, Vietnam, kemudian juga apa basmati India itu. Eh, antum merusakkan yang hilangkannya basmati ganti basmati. Paham ya? Basmati jenis beras bagus, panjang-panjang segini satu beras itu panjang segini, bisa segini, bisa segini, teman yang bagus biasanya panjang ini, ini basmati. Eh, kapan-kapan kalau ada rezeki beli. om ya? Mencoba kayak bakmi rasanya. Karena panjang-panjang segini, itu beras tapi ya terkenal ma'ruf ya, beras basmati itu ya. Nah, harganya lumayan mahal tapi rasanya lumayan juga. Basmati namanya. Pernah nyoba, Bang? Pernah? Nah, basmati. Pernah nyoba di mana? Eh, Masya Allah itu enak, berasanya empuk, panjang-panjang itu. Empuk-empuk kan? Eh, Ayo na'am, barakallahu fikum. Sekedar contoh saja bahwasanya kalau menghilangkan atau merusakkan beras yang bagus dimintai tanggung jawab menggantikan beras yang bagus juga. Lakin mah huwal misli? Eh, Ayo, sekarang apa? Makna misli ini maknanya apa? Al misli al madhab. Misli itu berdasarkan madhab suatu madhab berdasarkan suatu madhab apa maknanya huwa kullu makilin au mauzunin yasihu asnam yasihu as-salam fi walaysa fihi sina'at nah, walaysa fihi sina'atun mubahatun. Artinya perhatikan baik-baik. Al-misli itu maknanya adalah apa? Adalah berdasarkan suatu madhab maknanya adalah kullu makil, setiap sesuatu yang bisa ditakar, makil ditakar. Au mauzun timbang, beras bisa ditimbang enggak? Bisa. Kemudian gandum atau yang semisalnya bisa ditakar juga. Yasihus salam fi diperbolehkan di situ salam-salam itu maksudnya itu Nah kalau fikum kalau seandainya antum beli itu uangnya nanti boleh. Anak beli 3 kilo ya. Ya. Berapa harganya 3 kilo? 30 ribu. Uangnya nanti ya. Antum ambil barangnya dulu, uangnya nanti itu salam. Atau nitip uang dulu, barangnya nanti itu salam namanya. Baik salam. Om belum? Anak pesan 3 kilo ya ini uangnya. Belum ada berasnya, tapi antum udah nitip 30 ribu. Barangnya apa nanti? Itu namanya salam. Paham ya? Seperti itu, nanti. Walaysa fihi sana'ah mubahah Nah, dan tidak ada di situ dan bukan di situ apa? Sinah mubahah itu bikinan pabrik. Bukan bikinan pabrik ya, karena bikinan pabrik nanti beda-beda bentuknya. Paham ya? Nanti akan kita lewati nanti. Intinya, nah barakallahu fikum sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa ditimbang, ditakar. Kita akan lihat nanti biar lebih jelas lagi kata beliau. Fa kharaja biqaulina kullu makilin aw mawzun setiap sesuatu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang, malaysa bimakil wala mauzun, sesuatu yang tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Kasiap seperti pakaian. Wal hayawan hewan. Jadi kalau antum merusakkan pakaian, jadi ganti pakaian gitu loh. Enggak perlu ditimbang pakaiannya berapa kilo, enggak perlu. Paham ya? Nah, misalkan antum merusakkan pakaian jubah jubah saudaranya haramain, ganti haramain. Paham ya? Nah, atau merusakkan imamah Yaman, Syailan. Imamah Yaman yang paling bagus mereka Syailan, Bang Imam ini Syailan yang bagus. Paham ya? Kerusakan Syailan, ganti Syailan. Seperti itu. Kita lihat sini. Hewan pun kalau antum merusakkan hewan orang lain, kok bisa merusakkan bagaimana maksudnya? Merusakkan hewan orang lain atau antum bunuh hewan orang lain, kan sama merusakkan juga atau mencuri barang orang lain berupa hewan dibalikkan sepula seperti hewan yang dia curi atau yang dia nambar kalau fikum rusakkan tadi nambar kalau fikum seperti itu. Naam. Mahum soalnya ya? Kalau antum merusakkan menghilangkan sapi, gantinya bukan kerbau sapi juga gitu loh ya. Faham salah Bang? Eh, benar seperti itu. Kita lihat lagi. Wa kharaja biqaulin yasihu as-salamu fi yang dibenarkan untuk jual beli salam situ pada barang tersebut. Maknanya apa yang keluar dari pembahasan tersebut? Mala yasih as-salam fi minal makinat wal muzunat. Sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk jual beli salam. Berupa barang yang ditakar atau yang ditimbang. Berarti keluar dari situ ya. Berarti kalau nggak boleh, nggak boleh. Kalau kalau beras, ganduman boleh. Paham ya? Seperti itu nah. Seperti emas perak kan nggak boleh. Emas perak kan nggak boleh. Memang ditimbang tapi nggak boleh itu ya. Nggak boleh salam karena harus harus harus, harus apa kontan. Nggak boleh kredit. Paham ya? Nah, emas dengan emas harus sama. Satu gram satu gram. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas harus dua terpenuhi. Atau kobut sama apa? Mislin mislin. Serah terima langsung kontan sama apa? satu gram satu gram. Tapi kalau beda jenis emas dan perak, paham ya? Boleh tafadul. Tafadul maksudnya bagaimana? 20 gram perak ditukar dengan setengah gram emas, enggak masalah. Tapi syaratnya satu, harus apa? Kontan. Kredit enggak boleh. Itu kalau beda jenis. Tapi kalau satu jenis ingat-ingat, satu jenis harus sama-sama. Rupiah dan rupiah enggak boleh lebih. 100 ribu yang sudah keluwuk, keluwuk itu sudah kusut itu ya, Dah rusak, ditukar dengan seratus ribu yang bagus baru keluar di bank. Tetap harus sama seratus ribu juga. Enggak boleh seratus ribu, lima ratus lima 500 ini riba. Karena sama jenisnya. Paham belum? Berbeda halnya seratus ribu yang baru keluar di bank ditukar dengan seratus dolar. yang enggak mau. Kenapa enggak mau? Seratus dolar itu walaupun satu lembar yang gambar gambar apa? Gambar lelaki rambutnya gembel itu. Kalau nggak percaya buktikan seratus dolar gambarnya kayak gitu. Paham ya? Gambar orang Amerika itu ya Nah, itu 100 dolar itu senilai dengan berapa? 1 juta lebih. Kalau antum tukar 100 ribu ya enggak mau. Nilainya mungkin beda, cuman kontan gitu loh. Kalau beda jenis kontan ya. Nah, tapi kalau sama sejenis kontan dan harus apa tadi? Sama. Ustaz, boleh nggak tukar menukar emas? Kita katakan kalau emas upayakan tukar menukar harus sama persis. 1 gram dan 1 gram. Ya bagaimana kalau 1 gram ini bagus yang satunya jelek? Caranya yang jelek dijual, uangnya digunakan beli yang bagus, itu lebih bagus, lebih selamat. Paham ya? Tapi kalau emas sama emas satu jenis harus sama-sama, harus spontan. Tapi kalau beda jenis boleh berbeda tapi harus spontan. Emas dan perak ditukar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi harus spontan kredit. Karena apa? Emas dan perak kan termasuk apa? Benda yang ada apanya? Ribanya di dalamnya. Mahfum soalnya? Namia dan miyadin mislan dimislin. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa kita lanjutkan lagi biar tambah jelas. Walladzi la yasi as-salam fi min al-makilat wa mawzunat misal al-makil al-mukhallat. Naam. Dan juga termasuk yang tidak diperbolehkan untuk jual beli salam situ dari benda-benda yang ditakar dan juga yang ditimbang seperti al-makil al-mukhallat. Yaitu benda yang ditakar tapi bercampur isinya. Fa ba'dun nas yakhlit ta'aman ba'dahu bi ba'din. Sebagian orang mencampur makanan itu sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya enggak? Beras bagus dicampur dengan beras jelek, jadi satu. Beras bagus campur dengan apa? Nah, barakallahu fikum tepung jagung. Ewa, seperti itu. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum eh, apa pembahasannya? Ka'adas wa biruzin. Ka'adas nabi Rusdin Adas itu semacam apa? Kedelai. Paham ya? Bentuknya semacam kedelai itu kecil-kecil. Ini biasanya di Arab banyak. Mesir itu biasanya pakai. Yaman juga pakai juga. Itu semacam kedelai kecil-kecil itu biasa tuh lauk roti. Orang Yaman itu makan pagi itu, pagi sama malam itu bukan nasi. Roti lauknya semacam kedelai atau koro itu ya. Itu direbus campur bumbu-bumbu yang aroma-aroma yang adalah bumbu-bumbu rempah-rempah itu makan. Lauknya itu lauknya. Nah, kalau enggak percaya buktikan nanti kalau antum ke sana ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fal adas makilun wa rus makil. Sekarang adas ini juga ditakar, rus juga ditakar. Sa' eh? Kemudian apa? Nah, barakallahu mut takarannya sama gitu loh ya. Fa idza khalata jami'an apabila fa idza khulita jami'an apabila dua-duanya dicampur, lam yasih salam fi, maka tidak dibenarkan untuk apa? jual beli salam di sini karena nggak nampak lebih banyak mana adasnya dengan dengan berasnya kan itu campuran kan macam-macam campuran ternyata lebih banyak apa adasnya ternyata lebih banyak berasnya itu yang jadi permasalahan kenapa nggak diperbolehkan karena nggak nggak nampak campurnya berapa itu ya kita lihat sini wadzalika li'annahu la yumkin dabtu kulli wahidin minhuma yang demikian terjadi kenapa nggak diperbolehkan karena nggak mungkin menetapkan masing-masing di antara keduanya menetapkan salah satu dari keduanya. Kotnya kunul khalat sulusain, bisa jadi campurannya itu dua per au nisfan atau setengahnya, wa kunul aksar awakal Terkadang bisa jadi apa? lebih banyak atau lebih sedikit. Falam maka nala yasuh salam fi lam yakun na barakah mislian. Kalau kata beliau, maka tatkala tidak dibenarkan jual beli salam dengan benda tersebut, maka tidak bisa dikatakan mislian sama. Kenapa bendanya enggak diketahui ukurannya berapa campurannya? Famlum jadi yang paling selamat bagaimana? Ya upayakan mencari yang sama atau yang senilai dengan benda yang dia rusak tadi itu. Mahum salah ini? Mahum Abdul Aziz? Ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kalau pinjam, pinjam pinjam pinjam tipeknya Bang, misalnya pinjam tipek, antum gunakan. Itu sebenarnya minjam atau minta ya sebenarnya? Eh? Minta ya. Padahal tasawul kan haram tasawul. Para ulama mengatakan asy al yasir, sesuatu yang sedikit yang sudah jadi tradisi eh, masuk dalam al-adah muhakkamah. Tradisi kebiasaan yang sudah jadikan apa? Yang sudah jadikan patokan hukum. Jadi terkadang pinjam ya. Maka dia, paham ya? Tapi lebih baiknya lebih awatnya berhati-hati beli sendiri. Tenang, nggak ada yang kritik, tapi kalau pinjam ya, tapi ternyata pinjamnya buahnya sekali ya. Sampai habis. sejak lahiran Ternyata habis. Eh, paham ya? Jadi sebenarnya minjam meminta itu sebenarnya beda. Minjam itu biasanya barangnya itu tidak berkurang. Minjam palunya ya, palunya tempat antum antum pinjam untuk malu. Di malu-malu, di palu-palu ini ya. Paham ya? Nah, ternyata apa? Lah kan berkurang nggak palunya ini? Nggak berkurang itu minjam namanya, tapi kalau tip X minjam ya, berkurang nggak? Nah, itu kalau bisa kalau bisa ya dihindari, beli sendiri. Paham ya? Itu lebih baik. Nah, karena yang namanya tasawul minta-minta itu haram melepas sedikit haram, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Dalilnya mana? Enggak usah panjang lebar hadis Qabisah dalam saya Muslim itu ya. Qabisah bin Mukharik al hilani itu bisa lihat sendiri, tiga orang baru boleh minta-minta. Pertama, orang yang memikul hutang, terlilit hutang, mungkin karena mendamaikan orang atau karena dia dibebankan hutang oleh orang tuanya sehingga harus minta untuk melunasi hutangnya. Satu. Kedua, orang yang tertimpa batanya musibah besar. Contohnya kehilangan hartanya ludes sudah, kena banjir, tsunami, tanah longsor, hartanya habis semua sapinya juga mati, kemudian avansanya remuk, paham ya? Pokoknya hartanya habis semuanya. Emas-emasnya pun hanyut juga terbawa sungai, terbawa apa? <laughs> air yang air yang mengalir ke sungai, paham ya? Intinya habis. Boleh minta sampai menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga orang yang benar-benar fakir. Miskin, fakir itu pun disaksikan tiga orang yang berilmu berakal situ si fulan fakir si fulan fakir si fulan fakir tiga orang ini setelah itu baru diperbolehkan minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya selain itu hati-hati minta indomie sedikit dong minta minyak sedikit ya, eh, anak minta sedikit neskapenya ya hindari minta-minta daripada atau minta ngasih memberi kalaupun belum mampu memberi bagaimana nah, sabar paham ya karena apa Bang kemarin kisahnya itu yang sudah terjadi banyak dan realita kenyataan itu awal mulanya ketika kecil itu yang diminta cuma makanan, minuman, bang ya? Tip X misalnya Kalau besar yang diminta apa Bang? Dana itu loh, minta dana sana kemari, nggak punya malu, Allahul musta'an. Berikutnya. Wa dari kalina wa tapi fi mubahah dan tidak ada di dalamnya nah bikinan pabrik yang apa? yang diperbolehkan. Kita lihat maksudnya apa? Maka nafi sinar mubahakal huli, masalan. Yaitu sesuatu yang di dalamnya ada bikinan pabrik yang diperbolehkan digunakan seperti perhiasan. Fa nahu masnu'un min mauzun. Walaupun emas perhiasan itu dibikin dari sesuatu yang timbang min dahab atau fiddah min dahabin atau fiddatin baik dari emas atau perak atau hadid atau dari besi atau rasas atau dari peluru aw ma asbah dzalik illa annahu laysa li anna fihi sina'atan mubahah karena di situ apa na barakallahu fikum sesuatu yang dibikin oleh apa na barakallahu fikum suatu pabrik tapi yang diperbolehkan digunakan tapi tidak masuk dalam na barakallahu fikum kategori yang kita bahas ini karena pembahasannya sudah masalah perak dan emas sudah berbeda lagi amma idza kanat as-sina'ah muharramah Adapun kalau bikinan pabrik tadi sesuatu yang haram, ka radulin istana'a ala ala talahwin min hadid. Seperti orang nah barakallahu fikum eh, seperti orang membuat alat apa? Membuat alat naam alat musik. Haram enggak? Haram enggak? Haram membuat alat musik. Terbuat dari besi. Jadi karena dia enggak punya modal, terbuat dari besi, besinya dibikin alat musik itu, eh, kemudian dipakai untuk apa? dibunyikan seperti musik. Haram juga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fasina'ah muharramah fala ibrata biha. Maka sesuatu yang dibikin pabrik atau yang semisalnya tapi itu adalah haram, enggak dipakai sebagai tolak ukur sini. Fayutman ka'annahu hadid lam yusna. Paham ya? Maka tetap diminta tanggung jawab seakan-akan itu besi yang apa? Besi yang nah belum dibikin. Fayadkhul fi qaulina makil au mauzun yasihu asalam fi maka kalau besi besi besi, biasa itu besi itu masuk dalam kategori apa? Bisa ditakar atau bisa ditimbang. Maka diperbolehkan situ apa? Untuk apa? nam dijadikan apa? Dijadikan pembahasan kita ini masuk di dalamnya. Paham ya? Contohnya itu merusak besi orang lain digantikan besi juga. Seperti itu. Wastadalla al-madhhab ala hadha ad-dhabit lil misli bi an hadha huwa alladhi yumkin fihi al mumasalah dan salah satu madhab berpendapat mengenai ketentuan untuk sesuatu yang semisalnya bahwasanya sesuatu tersebut adalah mungkin untuk jadikan mumasalah diserupakan. Walakin yuqal yumkin al-mumasalah fi ghairi hadha Tapi mungkin juga dikatakan juga mungkin bisa diserupakan setara pada selain ini. Summa innahu la'alla sin'ah fima sabaq lam tataqaddam ila hadzal had Mungkin saja dikarenakan bikinan orang-orang terdahulu itu tidak sampai apa? Nah barakallahu tidak sampai mendahului batasan seperti bikinan sekarang ini. Fatah ni anha nah barakallahu fikum sin'atun Maka berbeda dikarenakan apa? Bikinan tangan beda dengan bikinan pabrik. Beda atau sama? Beda ya. Nah barakallahu cuman kalau ternyata yang antum rusak itu bikinan tangan di sana ada bikinan pabrik misalkan kok senilai ya udah nggak masalah cukup karena yang diukur itu bahan yang sebelum dibikin itu. Paham Contohnya bahannya besi. Butuhkan berapa? 5 kilo. Barang yang rusak itu juga besi, teman. Ada bikinan tangan manual itu, bagaimana caranya diukir-ukir manual. Satunya apa? Pakai alat. Nah, bagaimana yang diukur ya besi habisnya berapa? Kalau disuruh bikin per, bikin persis enggak bisa. Karena harus apa? Harus pakai pabrikan itu, Naam. Pakai alat-alat canggih. Wa hadha ta'rif al-misli lil la syakka annahu yudinam yudikuhu hutanaman. pengertian untuk yang semisalnya atau misal ini maksudnya tidak ragu lagi bahwasanya sangat sempit sekali secara sempurna sangat sempit sekali pengertian ini ya nah barakallahu fikum fa yaj'al misl nadiran akhirnya menjadikan sesuatu yang semisalnya itu sedikit sekali wasahih annal misl ma lahu mumathil ini nah artinya apa yang benar tuh yang namanya misal serupa itu adalah sesuatu yang memiliki keserupaan walaupun enggak sama persis Paham belum? Sesuatu memiliki apa? Keserupaan walaupun tidak tidak sama apa? Tidak sama persis. Terkadang kan serupa banyak. Ori antara KW dan ori aja, antum perhatikan ya, antara KW dan ori. Itu terkadang barangnya persis barangnya. Persis enggak? Kadang. Persis tapi enggak sama gitu loh. Kenapa enggak sama? Yang ini asli asli ori, yang ini Pak, yang ini apa? KW, tiruan. Kan gitu. Tapi barangnya apa? Ada masalah keserupaan. Nah, nah kalau ada keserupaan bisa lah dia diganti dengan itu tapi ngomong ini yang ini KW. Sisanya berapa dikasih uang untuk digenapin untuk yang nah sisa daripada harga barang yang ori yang dia rusak tadi itu. Caranya gitu caranya ya. Naam. Barakallahu fikum kita lihat lagi. Imam mutabik tamaman wa imam muqarib. Ya kan sesuatu yang sama itu imam mutabik persis persis atau muqarib mendekati. Kalau KW dengan ori itu mendekati biasanya, mendekati. Kadang kalau kita pasang itu di motor atau semisalnya kalau yang KW itu nggak bisa masuk. Tapi bisa masuk tapi nggak sempurna. Tapi kalau ori sama-sama orinya masuk. Paham ya? Rangkaian-rangkaian atau daunan motor misalkan itu kan macam-macam. Kemudian terkadang sandal Eiger KW dengan yang ori sama-sama ukurannya 44 beda. Bedanya apa? Bentuknya mirip sama, tapi ternyata yang 44 yang ori ini besar, longgar, luas, lebar, enak dipakai. Yang KW ini yang 44 ukurannya tadi itu agak sempit sedikit, kemudian dipakai pun nggak nyaman, yang namanya KW. Paham ya? Tapi bentuknya sama, bentuknya mirip. Paham ya? Cuman bedanya mungkin di nomor seri, ya nggak? Atau mungkin ada kode-kode tertentuan itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu yang sama itu ada dua kemungkinan. Sama persis atau apa? Mendekati. Paham belum? Faham soal ini? Abdullah, maaf eh mana? E, contohnya gini. Brahman. Antum itu wajahnya mirip dengan si fulan. Nah, mirip. Mirip itu apa? Makna mirip itu persis atau teman mendekati aja? Mendekati kalau persis sulit. Paham ya? Karena beda apa? Beda orang kan itu. Nah, cuman mirip itu maksudnya apa? Menyerupai atau mendekati. Sawan kana masnu'an am ghair masnu'. Baik sesuatu yang dibikin atau yang tidak dibikin. Wa sawan kana makilan aw mauzunan aw ghairuhuma. Baik sesuatu yang makilan aw mauzunan aw ghairuhuma. Baik sesuatu yang ditimbang, yang takar atau yang selain keduanya. Wa sawan yasihu bihi as-salam aw la yasih. Baik yang diperbolehkan untuk jual beli dengan salam atau ataukah yang tidak diperbolehkan. Fa hadha huwal misl. hadha huwal misli wa yutman misli kama qala an-nadim tetap dimintai tanggung jawab dengan semisalnya sebagaimana diucapkan oleh an nadhim itu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Wa amal mutaqawwam fa huwa bima la yumkin an yujad lahu misir. Penting, adapun mutaqawwam. Mutaqawwam itu maksudnya memberikan harta yang senilai barang yang dia rusak itu pada perkara yang tidak dijumpai sesuatu yang sama. Antum dah muter-muter kemana mana nyarikan barang yang sama persis, antum jam motor orang, ternyata kenal potnya apa? patah di jalan. Antum Antum lagi parkir ternyata antum ketika mau pergi itu malah ketika antum mau belok gitu knalpotnya nyentel, patah knalpotnya. Muter-muter nyari knalpot yang sama enggak dapat. Dapatnya di kelitikan. Paham ya? Dari jejeran tanah itu itu pun apa? Nah barakallahu fikum enggak sama persis. Paham ya? Kalau seperti itu orangnya enggak mau, kalau enggak sama diganti yang semisalnya. Harganya berapa, Pak? Harganya ini karena ori ya 450, memang ya? Seperti itu ya. Akhirnya diganti 450 itu loh. Karena kadang kan orang nggak mau kalau nggak sama itu ya. Seperti itu nah kalau fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa yutman bil bima yusawi waktu itlaf." Maka dimintai tanggung jawab dengan senilai harga barang tadi itu waktu dia merusakkan. Ketika merusakkan berapa? Harganya 450 karena posisinya asli ori baru. Awal li'annahu idza ta'adzara al-asl raja'na ilal badal. Dikarenakan kalau kita eh barakallahu fikum tidak memungkinkan untuk membelikan yang asli yang sama, maka kita kembali kepada badal penggantinya. Pengganti aslinya berapa? 450 kasih 450. Paham belum? Lah kalau motornya bekas, kenalpotnya bekas, ya dinilai harganya berapa kenalpot bekas? Kalau bekas saya kan kalau bekas saya kan ya 250 lah. Paham ya? Tapi masih bagus itu ya. Nah, kalau fikum ya dika, dikasih senilai dengan itu. Paham soalnya Abdurrahman? Kasusnya paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Penting ini ya. Wa ala hada al-qaulur rajih yutman alina biina. Berdasarkan penjelasan ini menurut pendapat yang sahih, bejana yang dia rusak diganti dengan bejana yang sama. Nah, barakallahu fikum. Ayo na'am. Ayo. Bejana yang sama eh, yang dia rusak diganti dengan bejana yang sama. Nah, guci yang dia rusak diganti dengan guci yang sama. Wasaub al-masnu' bisaubin, ya kan? Pakaian yang masnu' yang dibikin pabrik, haromen atau yang semisalnya, dibikin oleh apa? Nam garmen-garmen atau yang semisalnya intinya apa? Pakaian-pakaian itu diganti yang sama juga. Wal hayawan bil hayawan, hewan dengan hewan, kambing diganti dengan kambing. Eh, jangan sampai atau menghilangkan sapi orang lain diganti dengan kambing, orang lain enggak mau. Kambing dengan kambing, sapi dengan sapi wala yakhrut anil misli illa asya' qalilah dan tidak ada yang keluar dari pembahasan mengenai sesuatu yang semisalnya ini kecuali apa beberapa perkara yang sangat sedikit paham ya nah barakallahu fikum kita ambil dikit lagi wa yadullu lidzalika kisah ummil mukminin radhiyallahu anha dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah kisahnya ummil Mukminin radhiyallahu anha hina kasarat as-sahfah ketika beliau memecah memecahkan suatu nampan atau bejana fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sonam so, uh, eh, sahfataha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil nampan atau bejana yang pecatan itu wa rafa'aha lillati arsalat nam sahfah. Kemudian Rasulullah menyerahkan kepada apa? Kepada orang yang yang barakallahu fikum mengirimkan atau meminjami bejana tadi atau nampan. Wa qala ta'amun bi ta'am wa ina bi ina. Makanan diganti dengan makanan. Bejana juga diganti dengan bejana. Maksudnya itu sama gitu loh. Kalau antum mecahkan piring, ya yang piring, jangan digantungkan gelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yadullu dzalika aidan anna Nabiy sallallahu kana yastaqrid al-ba'ir wa yarud ba'iran. Nah, barakallahu fikum. Wa faqat istaqrada bakran wa waradda ruba'iyan khiyaran. Artinya dan juga dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah dahulu Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW dulu pernah Nah, barakallahu fikum minjam onta dibalikkan onta juga. Kalau antum minjam emas dibalikkan emas juga. Paham ya? Nah, walaupun harganya saat membalikan mahal, pokoknya emas yang yang antum balikkan. Minjam di tahun 2020 emas 5 gram. Mengembalikan tahun 2025. Mengembalikannya pakai uang atau pakai emas? Emas juga karena kalau uang itu kan naik turun dengan emas tadi itu. Sehingga antum harus nilainya ketika tahun 2020 5 gram antam. Antam itu emas bikinan pemerintah Bedakannya ada emas semar itu bikinan Nusantara, semar Nusantara itu itu bikinan lokal lah. Tapi bikinan negara namanya emas antam. Emas antam. Itu 5 gram, kalau yang 99% itu harganya berapa 5 gram itu? Hampir mencapai 8 juta. Paham ya? Nah, ori itu asli itu ya. Kalau emas semar itu 5 gram itu sekitar 5 jutaan Paham ya? lima jutaan ke atas lah. Nah, ketika antum minjamnya emas tadi emas antam, balik kan antam juga itu loh. Paham ya? Ya mungkin antum belum kenal ya antam itu antam itu apa belum kenal. Nanti kalau suatu ketika beli kenal itu loh ya. Nah, karena juga bukan jual beli emas, teman melihat itu aja. Paham ya? Nah, maksudnya ada emas antam, ada emas semar. Nah, nanti perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru. Kalau minjamnya antam balikkan antam, semar dibalikkan semar. Mahum ini? Mahum Abdurrahman? Ayo Kita lihat dikit lagi. Dulu Rasulullah pernah apa? Pernah minjam onta, dibalikkan onta juga. Dan sungguh Rasulullah pernah meminjam, nah barakallahu fikum minjam bakron-bakron itu anak onta. Paham ya? Nah, dibalikkan juga anak onta yang yang lain, tapi khiyaran ada pilihan di situ. Paham ya? Bakron bukan nama orang ya. Nah, barakallahu fikum seperti wa amma ta'lil ala hada fa inna dhamanahu bimithlihi tamaman adapun dan adapun taklil beralasan beralasan dengan dalil tadi itu, maka tanggung jawabnya harus dengan semisalnya tamaman persis au bi muqaratlah atau dengan sesuatu yang menyerupai. Nah, akrab ilal adl itu lebih dekat dengan keadilan min damanihi bil qimah daripada sekedar tanggung jawab dengan apa? Dengan memberikan harta dengan memberikan harta yang senilai dengan barang yang rusak. anal qimata la tumasilu karena yang namanya qimah ya, yaitu Nah, harga yang semisalnya itu terkadang tidak menyamai barang yang dia rusak. Paham belum? Kan barangnya terkadang satu, antum dirusakkan orang, antum mau beli lagi udah bingung nggak ada lagi. Uangnya ada, tapi untuk belinya itu loh. Seperti itu. Kita lihat lagi. Summa inal qimah taqtadi al-mu'awadah. Kemudian namanya qimah, qimah itu harta yang diberikan untuk menggantikan yang senilai dengan barang yang dia rusak tadi itu, itu nanti mah harus al-mu'awadah, seakan-akan tukar menukar Paham ya? Nah, li'annaha min ghairil jins karena beda jenisnya. Ya enggak? Barang dikatakan uang, jenisnya sama enggak? Jenisnya sama enggak? Enggak sama gitu loh. Tapi kalau barang dengan barang sama. Ayo na'am, Allah musta'an. Ayo na'am, semangat belajarnya, masih muda. Ayo. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fala yajbur al-madmun maka sesuatu yang diminta tanggung jawab tadi belum tertambalkan ala syai'in atas sesuatu yu'tabaru kal sesuatu yang dianggap kal muawadah seperti apa? Semacam tukar menukar. Li'anna min syartil bai' ar-ridha karena termasuk syarat jual beli itu harus ridha. Kalau dia ridha dengan ditukaran uang, senilai dengan barang yang dirusakkan, tafadhol. Kalau enggak ridha mau enggak mau antum mencarikan, kalaupun enggak dapat yang ori, dapat kawin tidak masalah tapi dimusyawarahkan. Paham maksudnya ini, Bang? Ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan. Yang berikutnya insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Sebenarnya ada sambungannya cuman karena kita sedikit. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah